Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaihi. Al-Imam Abu Bakar Nah bin Abi Dawud imamun ibnu imam. Ingat-ingat baik-baik itu. Imamun ibnu imam. Al-Imam Abu Bakar siapa namanya? Abdullah. Al-Imam Abu Dawud siapa namanya? Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullahi. alaih. Coba diulangi. Namanya Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullahi. ta'ala. Coba diulangi. Siapa namanya tadi? Imam Abu Dawud? Sulaiman? Belum? eh nanti upayakan tercatat itu ya. Namanya Sulaiman Ibnu Al-Ash'ath As-Sistani taala. Coba Al-Akh Muhammad, tafadhal. Siapa namanya tadi? Apa? As-Sistani Sulaiman Ibnu Al-Ash'ath As-Sistani rahimahullah taala. Naam. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum kita Lanjutkan apa yang disampaikan Syekh Shalal Fauzan hafizhahu taala, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Wa kul yanzilu jabbaru fi kulli lailatin bila kaifa jallal wahidul mutamaddahu. Ini yang akan kita bahas penjelasannya mengenai nuzul turunnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizhahu taala, wa hadzal nuzul tawatarat bihi al-ahaditsu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam rawaha jama'atun min as-sahabah wa huwa fi as-sihah. Dan turunnya Allah Ta'ala ini sungguh telah diriwayatkan secara mutawatir hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkannya itu adalah sekelompok jamaah dari kalangan sahabat dan hadisnya berada di dalam hadis-hadis yang sahih. Maksudnya itu ya, di dalam kitab-kitab yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan di bawah itu dalam catatan kaki, kurang lebihnya innaha waradat min nahmi 30 sahabiyan. Bahkan hadis mengenai nuzul turunnya Allah Subhanahu wa taala itu nah ke langit dunia kapan turunnya? Nah, sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Disebutkan di bawah ini bahwasanya apa? Datang hadis kurang lebih 30 sahabat yang membawa yang membawa apa? Nah, barakallahu fikum hadis mengenai turunnya Allah Subhanahu wa taala ke ke langit dunia. Jadi benar-benar turun. Bukan malaikatnya, bukan utusannya, eh, bukan Nah perintahnya tapi benar-benar Allah Ta'ala yang turun. maaf salah? Ayo na'am barakallahu fikum perhatikan baik-baik. Yang turun siapa? Kemana? Siapa yang turun tadi? Kemana? Kapan itu? Nah apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala jaminan yang ada disebutkan dalam hadis kemarin jaminannya apa? Yang berdoa dikabulkan yang minta diberi yang minta ampun diampuni jangan diluputkan barakallahu fikum qiyamul lail salat malam bangun malam na'am barakallahu fikum jangan sampai na'am malam itu antum bergadang jangan paham ya bergadang untuk murojaah tidak masalah tapi sesuai dengan batas waktunya paham ya nah ketika sudah saatnya istirahat istirahat karena qiyamul lail na'am barakallahu fikum yang paling afdal ya di akhir malam tadi itu disaksikan oleh siapa para malaikat masyhudah disaksikan di situ antum sholat kemudian berdoa. Hah? Di situ antum sholat kemudian apa? Berdoa barakallahu fikum na'am. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang kalian minta pun gak masalah. Selama itu permintaan kebaikan. Paham ya? Allahumma rzuqna ya razzaq. Allahumma ghafir lana ya ghaffar. Misalkan. Hah? Allahumma yassir lana umurana. Wa wasli rizqana. Wa barik fih. Misalkan. Doa-doa yang bagus. Paham ya? Banyak berdoa barakallahu fikum na'am. Qiyamul lail salat malam jangan ditinggalkan kecuali ketika darurat mungkin sakit atau yang semisalnya itu ada udzur di situ. Tapi kalau sehat, badannya tegap, push up kuat berkali-kali, berbelan, ha? Eh, kalau main pun kuat juga, salat malam jangan tertinggal. Paham ya? Salat malam jangan sampai terluputkan barakallahu fikum. Naam. Kita lanjutkan waqad kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, siapa namanya? Syekhul Islam Ibn Taymiyah siapa namanya? Dan kunyahnya? Ingat enggak? Siapa namanya Syekhul Islam dan kunyahnya? Akh Yusuf? Ingat atau tidak? Abdul Abbas? Ahmad bin Abdul Halim. Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Beliau punya murid yang juga tidak kalah hebatnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Siapa nama dan kunyahnya? Antum? Ingat enggak? Ya? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Siapa nama dan kunyahnya? Antum? Eh, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Beliau ma'ruf dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kata beliau, waqad kataba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mu'allafan mustaqillan. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Dan sungguh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menulis di dalam sebuah karangan yang disendirikan fi syarhi hadis nuzul. Nah, barakallahu fikum di dalam syarah hadis mengenai turunnya Allah Subhanahu wa taala. Yang turun itu siapa berarti? Allah Subhanahu wa taala, bukan utusannya, bukan malaikatnya, bukan perintahnya. Benar-benar Allah taala. Coba bayangkan, kalau seandainya yang turun malaikatnya, apakah layak malaikat mengatakan barang siapa yang berdoa aku kabulkan, barang siapa minta aku beri, barang siapa minta aku aku ampuni, layak enggak kira-kira? Enggak layak ini semua hak Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa, memberikan apa? Apa yang diminta, kemudian nak mengabulkan doa ini hak siapa? Allah Subhanahu wa taala semuanya. Oleh karena itu bisa dipastikan bahwasanya yang turun benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya? Wallahu wallahu alam. Jawabannya paling mudah sudah. Kalau bagaimana jawabnya wallahu alam saja. Paham ya? Tapi kalau maknanya apa makna turun? Naam, turun yang hakiki yang layak yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Ingat-ingat ya, jangan sampai Naam barakallahu fikum. Naam terjebak dengan pendapat al-mufawwidhah. Karena al-mufawwidhah itu disebutkan terkadang juga mengaku al-sunnah, mengaku tapi ya. Al-sunnah kita juga mengatakan Allah Taala punya tangan. Ya, tangan tapi lafaz kosong dari makna. Tangan gitu aja. Maknanya apa? Ya pokoknya tangan. Maknanya wallah alam, langsung itu aja. Jadi makna langsung, langsung wallah alam maknanya. Ini seakan-akan menuduh Al-Qur'an itu enggak ada maknanya gitu loh. maksudnya ya? Sangat rusak ini, mufawwidhah mufawidah kelompok sesat. Nah, kita lihat wa huwa matbu'un mufradun yang mana kitab Syekhul Islam tersebut syarah mengenai hadis nuzul sudah dicetak dengan cetakan tersendiri wa tubi'a ma'al majmu' dan juga dicetak juga bersama apa bersama al majmu' majmu' ini maksudnya di kumpulan-kumpulan karya beliau nah barakallahu fikum majmu' fatawa itu di dalamnya juga ada akhir wasithiyah di situ paham ya jadi kitab-kitab karya beliau Syekhul Islam dikumpulkan di dalam kitab Majmu' Fatawa itu, di jilid-jilid terakhir atau intinya sekitar situ, itu ada akhir wasitnya di situ. Paham ya? Nah, intinya karya Syekhul Islam dikumpulkan. Yang mengumpulkan bukan Syekhul Islam, ada salah satu yang mengumpulkan. Nah, barakallahu fikum kalau tidak salah itu namanya siapa? Abdurrahman bin Qasim ya kalau tidak salah itu ya. Nah, barakallahu fikum. unwan Syarhul Haditsin Nuzul. Eh, judul kitab beliau yang dicetak tersebut Syarah Hadis Nuzul. Penjelasan mengenai hadis nuzul turunnya Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Fa yajibu itsbatun nuzulillah kama asbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib menetapkan sifat nuzul bagi Allah taala sebagaimana Rasulullah Wasallam juga menetapkannya wa annahu yanzilu kulla hina yaqsulul lail Alakhir, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun setiap malamnya Nah, menjelang sepertiga malam terakhir kemana ke langit dunia Wahada yadmahul mu'attilah inilah yang bisa membuat mu'attilah itu hancur. Paham ya? Nah, membuat mu'attilah itu menangis. Ewa. Kenapa li'annahu mutawatir? Karena hadisnya mutawatir. Datang dari berbagai macam sahabat. Eh, banyak dari kalangan sahabat. Kurang lebihnya berapa tadi? 30. Mutawatir atau enggak? Mutawatir. Dan kata mereka, kita enggak nerima kalau enggak mutawatir. Datang mutawatir maka kebingungan mereka. Nerimanya aja masih ragu-ragu mereka. Allah musta'an. Li'anna min 'adatihim an yakunu karena termasuk kebiasaan mereka mereka mengatakan hada haditsu ahad la yufidul ilm katanya. Ini hadis ahad ini yang meriwayatkan cuma satu dua orang sahabat saja, enggak memberikan faedah ilmu katanya. Ketika datang hadis mutawatir bingung dia, enggak mau nerima juga. Ini namanya hawa hawa nafsu namanya. Allah musta'an. Nah, yang seperti ini barakallahu fikum banyak antum jumpai biasanya dari kalangan kalangan orang HTI, Hizbut Tahrir. Nah, barakallahu fikum itu biasanya mereka punya kaidah, nah barakallahu fikum kalau hadisnya itu ahad, itu enggak terima. Nah, harus mutawatir katanya. Nah, barakallahu fikum. Pernah ada bantahannya itu mengenai eh, adhan ketika buka puasa. Nah, barakallahu fikum. Mereka orang-orang yang menolak hadis ahad, padahal kalau buka puasa itu orang biasanya nunggu ya, nunggu adzan. Padahal yang adzan baru satu mereka langsung segera buka mereka. Eh buka buka buka buka buka. buka. Baru satu padahal ahad enggak? Ahad. Kalau seandainya mereka mengatakan khabar ahad enggak diterima, nunggu dulu yang adzan banyak orang baru buka dia. Eh? Baru satu orang yang adzan terburu-buru buka. Ini menunjukkan terbantah sendiri gitu loh. Paham ya? Khabar ahad, yang adzan baru satu orang, mereka apa? Langsung buka. Padahal apa? Kalau seandainya benar-benar mereka itu enggak mau nerima kecuali yang mutawatir, nunggu yang adzan sepuluh orang dulu. Paham ya? Allah musta'an. Atau lebih baru buka. Allah musta'an. Yang jelas, na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am at-tuyur 'ala ashkaliha taqa'. Apa artinya? Nah, burung itu akan hinggap dengan yang semisalnya. Abdurrahman, burung itu akan hinggap dengan yang semisalnya. Hati-hati itu barakallahu fikum. Na'am. Maksudnya bagaimana? Al-mu'attilah wal musabbihah itu sama-sama mereka juga mengingkari sebenarnya. Nah, karena semisal apa? Semisal dengan ahlu bid'ah wad yang ada. Allah musta'an. Kita lihat. Walakin hadza laisa lahum fihi hilah, tapi di sini ketika menjumpai mutawatir seperti ini mereka enggak punya hilah lagi. Enggak punya jalan keluar lagi sudah mereka. Li'annahu mutawatirun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hadisnya mutawatir datang dari banyak para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambil dikit lagi. Wa hadan nuzulu mislu sa'ir sifatihi turunnya ini seperti semua sifat-sifat Jalla wa ala, sifat-sifat Allah taala. Laisa mithla nuzulil makhluk. Tidak seperti turunnya makhluk. Ada pun yang dikatakan Ibnu Batuta, Ibnu Batuta mengatakan bahwasanya Nam Syekhul Islam suatu ketika pernah khutbah di Damaskus, kalau tidak salah itu ya kisahnya itu. Kemudian ketika khutbah dia mengatakan Allah Taala turun Nam barakallahu film ke langit dunia seperti turunku aku dari mimbar. Seperti turunku dari mimbar ini. Ini kalamnya tidak sahih dan kisahnya tidak sahih. Kenapa demikian? Karena Ibnu Battuta saat itu ketika pergi ke Nabarakalafikum, barakallahu fikum eh, Damaskus, nah barakallahu fikum itu posisinya Syekhul Islam lagi di dalam penjara. Kok bisa ketemu istilahnya gitu ya? Posisinya seperti itu. Nah, dia mengkitakan bahwasanya Syekhul Islam itu nah berkhutbah kemudian mengatakan Allah Ta'ala turun ke langit dunia seperti turunku dari mimbar. Berarti seakan-akan menuduh kan, menuduh Syekhul Islam itu menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya. Ini terbantahkan. Bisa dilihat dalam kitab Syarah Lamiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah syarah oleh Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri Allah taala. Bagus sekali itu syarahnya. Nah, barakallahu fikum. Wa hadzal nuzul mislu sa'ir sifatnya jalla wa ala, laisa mithla nuzulil makhluk. Turunnya ini seperti turunnya, turunnya ini seperti semua sifat-sifat bagi Allah taala. Tidak ada yang serupa dengan turunnya, nah tidak serupa dengan turunnya makhluk wa innama huwa na barakallahu fikum nuzulul jabbar jalla wa ala akan tetapi yang turun tersebut adalah turunnya Allah Subhanahu wa taala kama yaliku bijalalih sebagaimana yang layak sesuai dengan keagungannya wala na'lamu kayfiyata dan kita tidak mengetahui bagaimana turunnya bentuknya bagaimana kayfiyahnya bagaimana wallahu a'lam wa inna manusbituhu kama jaa akan tapi kita menetapkan sebagaimana datangnya mukminina bihi dalam keadaan kita mengimani dengannya la nata'awwaluhu kita tidak mentakwil takwil di maknanya apa tidak mentahrif karena takwil ada yang tercela ada yang terpuji yang tercela takwil yang maknanya apa tahrif bukan takrif tah, tahrif yang terpuji takwil yang maknanya apa tasrif <laughs> Eh, tafsir berarti main sorof lagi nanti. Dorobaya yadribu darban. Eh, eh, langsan. Yang terpuji tawil yang mananya apa? Tafsir. ter, dengan tasrif. Tafsir. Yang tercela tawil yang mananya apa? Tahrif. Jangan keliru ungkapan, ungkapan keliru, keliru juga maknanya. Nah, barakallahu fikum. Eh, kita lihat berikutnya dikit lagi karena dia sampai di bawahnya itu ya wala atiluhu dan kita tidak mentaktilnya wala numatsiluhu dan tidak menyerupakan dengan makhluknya binuzulil makhluk anil, anil makhluk kita tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya makhluk dari makhluk jadi beda nah barakallahu fikum fa huwa nuzulun yaliku bi 'azamatillahi jalla wa ala maka sifat tersebut maka turun tersebut ada turun yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala wa li'annahu haditsun mutawatirun la hilata fi dan dikarenakan itu juga hadis mutawatir yang tidak ada celah untuk mereka di dalamnya untuk mengingkarinya akhadu yusharrikuna wa yuharribun yuriduna at-takhallus minhu mereka mengambil kemudian apa na barakallahu fikum nah mengambil dalam keadaan melempar ke arah barat melempar ke arah timur mereka menginginkan apa at-takhallus minhu berlepas diri darinya faqalu zilu yakni yang zilu amruk ini yang mereka lakukan Turun kayak turun perintahnya katanya. Allah musta'an. Kalau seandainya turun perintahnya, perintahnya nah barakallahu fikum utusannya atau urusannya nah barakallahu fikum tidak berhak untuk mengatakan dari itu. Nah, barang siapa berdoa aku kabulkan, barang siapa minta aku beri, barang siapa minta ampun aku ampuni. Berarti menunjukkan bahwasannya yang turun benar-benar Allah Subhanahu wa taala, turun ke langit dunia kapan turunnya Abdurrahman? Sepertiga malam awal atau pertengahan awal